Pertama-tama hendaknya tak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada detik ini Allah melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat yang zahirah yang tampak maupun yang batinah Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwasanya tidaklah ada seorang pun dari kita dari hamba-hambanya yang mampu untuk menghitung-hitung nikmat Allah untuk mengenali semua nikmat Allah karena sungguh sangat besar dan sangat banyak nikmat Allah itu sehingga hamba tidak akan mampu untuk bisa menghitung dan mengenali seluruh nikmat Allah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha jika kalian berusaha dan berupaya untuk menghitung-hitung mengenali seluruh nikmat Allah maka kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya Namun bersama dengan itu akhwati fillah ya Allah wa iyyakum Allah tetap membebankan kepada kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Yang mana asyukur adalah amalan yang dengannya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita akan tetap terjaga. Namun sebaliknya, jika asyukur tersebut tidak bisa kita realisasikan, tidak bisa kita wujudkan, maka yukhsha ditakutkan nikmat tersebut akan tercabut dari kita. Wa ita'adzana rabbukum la syakartum la azidannakum وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ Kata Allah subhanahu wa ta'ala Jika kalian mampu mensyukuri nikmat Allah Maka kata Allah La azidannakum Akan aku tambah nikmat tersebut Nikmat tersebut akan terjaga dan akan ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Namun sebaliknya Dan inilah yang kita takutkan tersebut ketika kita tidak bisa mensyukurinya khawatir nikmat tersebut akan berubah menjadi an-niqmah yaitu azab wa liqab min Allah naudzubillahi min dzalik maka ayyuhal ummahat wal akhwat hendaknya kita senantiasa berusaha dari waktu ke waktu untuk bisa merealisasikan asyukur dengan melakukan at-tahqiq memenuhi rukun-rukun syukur tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah bahasanya arkan syukur talata rukun syukur ada tiga ma'rifatu an-ni'mah al-i'tiraf mengenali nikmat Allah dan mengakui dengan sepenuh hati bahwasanya nikmat tersebut semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian i'tiraf tersebut diikuti dengan as-sana'u bil lisan memuji Allah atas nikmat tersebut kita katakan alhamdulillah kita puji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut dan kita natahaddat bitilkan ni'mah. Kita perbincangkan nikmat Allah tersebut dalam rangka syukur. Dan yang terakhir, rukun terakhir adalah ayyasta'milaha an nasta'milaha fi ta'atillah wa alla nasta'milaha fi maksiyatih. Kita pergunakan nikmat tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan bukan sebaliknya menggunakannya dalam rangka kemaksiatan kepada Allah Al-Imam Ibnu Qayyim taala dalam kitabnya Madarijus Salikin menambahkan bahwasanya rukun syukur ada lima. Beliau menyebutkan yang pertama adalah al-i'tiraf mengenali nikmat Allah dan mengakui sepenuh hati bahwasanya nikmat tersebut adalah datang semata-mata dari Allah yang mana i'tiraf ini diikuti dengan al-mahabbatu lahu muncul rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala selaku pemberi nikmat tersebut kemudian muncul ketundukan dari dalam hati dari dalam jiwa dan sanubari ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam karunia dan nikmat tersebut dan kemudian kita ikuti dengan as-sana'u bil lisan, memuji Allah dengan lisan kita dan terakhir dengan mempergunakannya untuk amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menggunakan nikmat tersebut untuk kemaksiatan kepada Allah. Akhwati fillah, barakallahu barakallahu li wa lakum di antara nikmat-nikmat yang sering kita rasakan namun lupa untuk kita syukuri yaitu nikmat as-sihhatu wal faragh nikmat kesehatan dan waktu luang yang mana Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda nikmatan maqbulun fihi ma katsirun minan nas dua nikmat yang seringkali seorang hamba atau para hamba terlupa untuk mensyukurinya as-sihhatu wal kesehatan dan waktu luang. Yang mana kesehatan dan waktu luang ini adalah modal yang seharusnya bisa kita pergunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan berbagai amalan soleh. Namun seringkali kita lupa, lupa dari kedua nikmat yang besar tersebut. Maka pada momen bulan Ramadan ini sebuah bulan yang mubarak yang penuh barakah yang dengannya Allah akan melipat gandakan pahala-pahala hendaknya kita bersemangat untuk mempergunakan kedua nikmat tersebut yaitu kesehatan yang telah kita rasakan dan waktu luang yang telah Allah berikan kepada kita karena dalam bulan Ramadan ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an Rasulullah alaihi salatu telah bersabda idza ja'akum ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin jika telah datang kepada kalian bulan Ramadan futihat abwabul jannah akan dibuka akan dibukakan pintu-pintu al-jannah yaitu akan Allah mudahkan bagi orang-orang yang menginginkan kebaikan untuk beramal amalan soleh dan akan ditutup pintu-pintu neraka yaitu akan Allah persempit jalan-jalan kemaksiatan dan kejelekan wasul silatis syayatin dan akan dibelenggu dan akan dibelenggu para syayatin syaitan, syaitan yang senantiasa berusaha untuk menyesatkan manusia dengan berbagai bala tentaranya. Dan juga dalam hadis yang lain Rasulullah alaihi Wasallam bersabda, "Qad atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang menemui kalian Ramadan syahrun mubarak, bulan yang penuh barokah." faradallahu azza wa jal fihi siyamah. Dan Allah mewajibkan kepada kalian puasa pada bulan Ramadan tersebut. Wa tuftahu fihi abwabus sama. Dibukakan pintu-pintu langit pada bulan itu. Wa tughlaqu fihi abwabu al-jahim dan ditutuplah pintu-pintu al-jahim pada bulan itu. Wa tughallu fihi maradatus syayatin dan dibelenggu para marodatus syaitin yaitu para ruus, para pemimpin-pemimpin dari syaitan. Maka barang siapa yang bisa memanfaatkan momen Ramadan ini untuk mendekatkan dirinya kepada Allah untuk menuai berbagai pahala dan balasan di sisi Allah maka dia sungguh telah beruntung. Namun sebaliknya, barang siapa yang tidak bisa memanfaatkan momen Ramadan ini untuk bisa menuai pahala yang besar, tidak bisa mendapatkan maghfirah dari Allah, maka sungguh dia telah rugi. Kerugian yang sebesar-besarnya. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Di antara nikmat yang juga hendaknya kita selalu mengingatnya yang kemudian kita mensyukurinya adalah nikmat al-iman. Nikmat keimanan yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat bisa merasakan manisnya manhaj yang sahih. Bisa merasakan akidah yang sahihah. Bisa berjalan menempuh jalannya para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik maka inilah termasuk nikmat terbesar yang bisa kita rasakan di zaman ini. Di zaman di mana mayoritas manusia berada di dalam kegelapan, kesesatan dan penyimpangan. Namun Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kesempatan merasakan nikmat ini yaitu nikmat bisa bermanhaj dengan manhaj yang sahih. Maka syukurilah hendaknya kita mensyukuri nikmat ini. Yang khawatir kalau kita tidak bisa mensyukurinya, nikmat tersebut akan tercabut dari kita. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ayuhal ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Begitu pula di antara nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada kita adalah nikmat al-ukhuwah. Nikmat persaudaraan. Persaudaraan yang dibangun di atas satu manhaj dan satu akidah. Persaudaraan yang dibangun di atas iman Inilah persaudaraan yang hakiki. Persaudaraan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayatnya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah yaitu dengan Islam, dengan Al-Qur'an, dengan sunnah jami'an seluruhnya wala tafarraqu dan janganlah kalian berpecah belah wadkuru kemudian melanjutkan setelah Allah perintahkan kita untuk bersatu di atas tali Allah Allah sebutkan wadkuru ingatlah kalian ingatlah wadkuru nikmatallahi id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana ingatlah nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Ketika sebelumnya kalian a'da saling tercerai-berai, berpecah belah. Yang satu bermanhaj A, yang kedua bermanhaj B. Ya. Berbeda-beda akidahnya. Namun Allah satukan kita di atas manhaj dan akidah yang satu fa'alla baina pulubikum kemudian Allah satukan Allah persatukan hati-hati kalian yaitu dengan manhaj yang satu dan dakwah yang satu serta akidah yang satu fasbahtum tum biniyamatihi ikhwana yang kemudian jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara yang mana akhwati fillah barakallahu li walakun Ayat ini Allah turunkan ketika para sahabat waktu itu terutama kaum Ansor, para sahabat yang ada di Madinah mengingatkan nikmat Allah atas mereka dengan datangnya Islam. Yang mana sebelumnya kaum Ansor yang terbagi menjadi dua kabilah Aus dan Khazraj beratus-ratus tahun sebelumnya mereka selalu berselisih terjadi perpecah belahan di antara mereka beratus-ratus tahun mereka mengalami perang saudara namun dengan datangnya Islam dengan diutusnya Ar-Rasul alaihi wassalam Allah persatukan mereka maka Allah ingatkan mereka dengan nikmat itu sehingga mereka bisa berusaha untuk menjaganya dan mensyukurinya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman mengingatkan kepada kita bahkan sebelumnya kepada nabinya yang mulia Muhammad alaihi salatu tentang betapa mahalnya nikmat ukhuwah ini betapa berharganya nikmat ukhuwah ini yang bi tidak bisa dinilai dengan harta benda dunia sebanyak apapun harta benda dunia tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman wa allafa baina qulubihim dan Allah lah yang telah mempersatukan hati-hati mereka Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim Allah mengatakan kepada rasulnya al khitab di sini pembicaraan Allah ini tertuju pada Rasulnya. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an. Seandainya engkau menginfakkan seluruh apa yang ada di muka bumi ini. Untuk mempersatukan hati-hati mereka. Ma'allafta baina qulubihim. Maka niscaya engkau tidak akan mampu untuk mempersatukan hati-hati mereka tersebut. Walakin Allah allafa bainahum. Akan tetapi Allah lah yang telah mempersatukan hati-hati mereka. Maka khawatir azani Allahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini untuk mengingat betapa berharganya nikmat ukhuwah Islamiyah tersebut. Sudah sepantasnya kita berusaha menempuh jalan-jalan dan sebab-sebab yang dengannya al-ukhuwah tersebut bisa tetap terpelihara. Ukhuwah tersebut bisa tetap terjaga dengan baik. Dan tentunya Allah dan Rasulnya telah memberikan berbagai solusi dan sebab untuk terjaganya ukhuwah al-islamiyah. Sebab yang pertama yang hendaknya kita tempuh untuk terjaganya ukhuwah ini adalah an naltazim al mahabbah bainana senantiasa kita berusaha menjaga rasa cinta di antara kita kita tanamkan rasa cinta yang dibangun di atas persaudaraan seiman di antara kita. Karena sesungguhnya syariat Islam, syariat yang Allah turunkan kepada Rasulnya Muhammad alaihissalam menghasung dan memotivasi para penganutnya, yaitu kaum mukminin untuk saling mencintai satu dengan yang lain. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an la tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu kalian tidak akan bisa masuk ke dalam al-jannah sampai kalian beriman wala tu'minu hatta tahabbu dan tidaklah kalian bisa mencapai keimanan yang sempurna sampai kalian saling cinta mencintai kata Rasul alaihi salatu wassalam maka kita lihat pada hadis ini bahwasanya sebab utama seseorang bisa masuk ke dalam jannatullah adalah al-iman. Adalah al-iman. Keimanan yang ada dalam kolbu, dalam ucapan, dan amalan anggota badan. Dan seseorang tidak akan bisa mencapai kesempurnaan iman sampai dia mencintai saudaranya. Sampai terjalin al-mahabbah di antara kaum mukminin tersebut. Oleh karena itu, akhwati billah rahimani wa rahimakumullah di antara sebab timbulnya al-mahabbah di antara kaum mukminin di antara sesama saudara yang dibangun di atas iman adalah mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri. Ar-Rasul alaihi wassalam bersabda dalam sebuah hadis, لا yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li Tidak beriman salah seorang di antara kalian kata Rasul sampai dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri. Dia ingin, dia suka, dia cinta kalau dirinya berhasil mengalami kesuksesan, mendapatkan kesuksesan. Maka hendaknya demikian pula. Dia dia menginginkan kebaikan, kesuksesan dan keberhasilan bagi saudaranya. Ketika saudaranya mendapatkan nikmat ketika saudaranya mendapatkan kebaikan maka haruslah yang tumbuh dalam kalbunya adalah perasaan bahagia bukan malah sebaliknya ketika saudaranya mendapatkan kebaikan ketika saudaranya mendapatkan nikmat entah itu nikmat duniawi maupun nikmat yang bersifat ad-din dia malah membenci nikmat tersebut diperoleh oleh saudaranya maka hal yang seperti itu menafikan atau tidak sesuai dengan hadis ar-rasul yang kita sebutkan tadi maka diantara konsekuensinya akhwat fillah barakallahu li walakum konsekuensi dari hadis tersebut لا يؤمن ahad la yu'minu ahadukum hatta يحب li akhihi ma yuhibbu adalah hendaknya kita membenci sesuatu menimpa saudara kita sebagaimana sesuatu tersebut kita benci untuk menimpa diri kita bukan malah sebaliknya ketika ada sesuatu hal dari kejelekan dan keburukan menimpa saudara kita kita merasa senang kita merasa bahagia, maka yang seperti itu tidak sesuai dan bertentangan dengan hadis Ar-Rasul alaihissalatu wassalam tersebut. Maka hendaknya hal ini kita perhatikan. Karena ini adalah amalan hati, amalan kolbu. Namun amalan kolbu tersebut akan bisa terwujudkan dari lisan dan anggota badan kita. Dan sungguh saling mencinta karena Allah adalah suatu amalan yang besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Malik, Al-Imam Malik dan Ahmad serta Ibnu Hibban dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya." telah wajib kecintaanku akan aku berikan kepada orang-orang yang saling mencintai karenaku. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan bagi hamba-hambanya yang saling cinta mencintai karena Allah, Allah akan memberikan balasan berupa kecintaan Allah kepada mereka. Al jazau min jinsil amal. Karena sesungguhnya balasan itu sesuai dengan amalan yang dilakukan. Begitu juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an Ar-Rasul alaihi salatu wasallam bersabda innallaha yaqulu yaumal qiyamati ainal mutahabbuna Jalali. sesungguhnya Allah akan berfirman di hari kiamat kelak Ainal mutahabbuna bi jalali? Mana orang-orang yang saling cinta mencintai karena kebesaranku, karena keagunganku? Al yauma udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Sebuah hari di mana aku akan menaungi mereka dalam naunganku di hari yang mana tidak ada naungan selain naunganku kata Allah dalam hadis qudsi ini Maka akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah hendaknya kita perhatikan hal ini. Kita berusaha menanamkan pada diri kita rasa cinta kepada saudara kita karena Allah. Fillahi walillah. Karena Allah dan di bawah koridor syariat yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya alaihissalatu wassalam. Kemudian sebab yang kedua yang dengannya al-ukhuwah akan terjaga bismillah adalah sebagaimana yang sudah disebutkan tadi dari kelanjutan hadis yang telah kita sebutkan Ar-Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "La tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu." Tidaklah kalian akan masuk ke dalam al-jannah sampai kalian beriman dan tidaklah kalian beriman sampai kalian saling cinta mencintai karena Allah. Ala adullukum ala amalin idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu amalan yang jika kalian melakukannya kalian akan saling cinta mencintai karena Allah yaitu afsyus salam afsyus salam bainakum sebarkanlah salam di antara kalian sebarkanlah salam kepada saudara kita ketika kita menjumpainya dan orang yang terbaik di sisi Allah adalah yang memulai dengan salam yang memulai mengucapkan salam ketika bertemu dengan saudaranya. Walaupun Ar-Rasul dalam hadis yang lain telah membimbingkan siapa orang-orang yang seharusnya memulai salam ketika bertemu dengan saudaranya. Yaitu yang besar as Al-Kabir, seorang yang lebih muda mengucapkan memulai salam kepada orang yang lebih tua. Wal mashi al raqib warraqib alal mashi dan seorang yang berkendaraan hendaknya memulai salam kepada orang yang berjalan wal mashi alal qaid dan orang yang berjalan hendaknya memulai salam ketika menjumpai atau melewati dan berpapasan dengan orang yang sedang duduk dan demikian hendaknya adab ini menyebarkan salam di antara sesama kaum muslimin terutama di antara sesama saudara yang satu manhaj dan satu akidah hal ini hendaknya kita perhatikan kita sebarkan salam dan bersemangat untuk menyebar untuk menyebarkannya ketika berjumpa dengan saudara kita kemudian akhwati fillah azani Allahu wa iyyakum di antara sebab yang dengannya al-ukhuwah al-islamiyah bisa tetap terjaga adalah al-kalimah al tayyibah Berkata dengan ucapan yang baik. Berucap dengan kata-kata yang baik. Karena sesungguhnya al-lisan lidah ini bisa lebih tajam daripada pedang oleh karena itu syariat Islam sangat memotivasi bagi kita untuk selalu berusaha berucap dan berkata dengan kata-kata yang baik. Baik dari sisi lafadznya maupun baik dari sisi maknanya serta cara penyampaian. Inilah yang dihasung oleh syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat dalam surat Al-Isra wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan katakan wahai Muhammad li ibadi kepada hamba-hambaku yaqulu allati hiya ahsan hendaknya mereka berkata dengan perkataan yang terbaik dengan ucapan yang terbaik inna yanzabu bainahum karena sesungguhnya syaitan yanzahu bainahum selalu berusaha dan berusaha berupaya untuk mencerai beraikan persatuan mereka merusak ukhuwah mereka inilah ya, amalan syaitan para syaitan baik dari kalangan syayatinul ins wal jin selalu berupaya untuk merusak ukhuwah al-islamiyah persaudaraan di antara sesama kaum muslimin maka saat diantara solusi yang dengannya kita bisa mencegah upaya syaitan tersebut adalah dengan kita berucap dan bertutur kata yang baik. Inna syaitana kana lil insani aduwan mubina. Karena sungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain terkait hal ini wa qulu linnasi husna dan ucapkanlah bagi manusia ucapkanlah kepada manusia itu perkataan yang baik perkataan yang hasan baik lafadznya maupun maknanya kita jauhi ucapan-ucapan dan lafadz-lafadz yang dimungkinkan bisa menimbulkan kesalahpahaman yang dengannya akan merusak dan menodai al-ukhuwah al-islamiyah. Dalam sebuah hadis pula Ar-Rasul alaihi salatu wasallam menghasung kepada umatnya untuk berakhlak dengan akhlak ini, yaitu berucap dan bertutur kata dengan kata-kata yang baik. Sampai-sampai Rasul berkata, al kalimatu thayyibah shadaqah." Kalimat yang baik, kalimat yang indah itu bernilai sodakoh di sisi Allah Subhanahu wa taala maka inilah yang hendaknya kita perhatikan ucapkanlah kata-kata yang baik ketika kita berucap berkata kepada saudara kita terlebih lagi kepada keluarga kita kepada suami kita kepada orang tua kita kepada anak-anak kita kepada tetangga kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita dengan hal itu, dengan ucapan dan tutur kata yang baik akan terjaga keharmonisan dan hubungan persaudaraan di antara kaum muslimin. Kemudian akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum di antara sebab yang dengannya al-ukhuwah al-islamiyah akan tetap terjaga adalah at-tawadu. At-tawadu sikap rendah diri. At-tawadu fima bainana. Kita saling bertawadu antara satu dengan yang lain. Bihai la yafkhar ba'duhum 'ala ba'd. Yaitu dengan tidak meninggikan atau tidak seseorang merasa tinggi dari saudaranya. Jangan sampai seorang hamba merasa tinggi dari saudaranya yang lain. Karena hal itu adalah termasuk sifat at-takabbur, yang Ar-Rasul alaihi salatu wasallam telah bersabda La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr Tidak akan masuk al-jannah kata Ar Rasul Tidak akan masuk al-jannah barang siapa yang di kalbunya, di hatinya tersimpan seberat sekecil apapun dari al-kibr. Sekecil apapun dari al-kibr. Kemudian dalam hadis yang lain ditafsirkan apa itu al-kibr? Batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq ay juhdul haq, menolak al-haq. Wa ghamtun nas yaitu ihtiqaruhum, meremehkan mereka, meremehkan manusia, meremehkan saudara-saudaranya. Maka hendaknya ini kita jauhi dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman atau an-nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam bersabda dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhar ahadun ala ahad sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bertawadu agar agar kalian saling bertawadu satu di antara satu dengan yang lain hatta la yafkhar ahadun ala ahad sampai tidak ada seorang pun yang merasa tinggi merasa sombong di hadapan saudaranya karena sesungguhnya khawatifillah rahimani wa rahimakumullah ketika sudah ada benih-benih kesombongan dalam jiwa seseorang, maka hal itu merupakan sebab terbesar rusaknya hubungan persaudaraan dan ukhuwah. Nah, maka hendaknya kita perhatikan hal ini, kita berusaha berusaha mendidik jiwa kita untuk memiliki sifat at tawadhu dan berusaha membuang sejauh-jauhnya sifat al-kibr meremehkan saudara kita meremehkan apalagi an-nisa seringkali meremehkan suaminya yang hal itu merupakan akhlak yang tercela. Maka sekali lagi sepantasnya bagi kita untuk selalu berusaha berhias dengan akhlak yang mulia ini yaitu at-tawadhu. Yang mana jika seorang hamba mampu untuk bertawadhu, rafa'ahullah. Allah akan naikkan derajatnya. Namun sebaliknya, orang yang kiber yang ada yang ada di dalam jiwanya benih-benih kesombongan akan Allah rendahkan dia di dunia dan di akhirat. Wa na'udzubillahi min dzalik. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara sebab yang dengannya al-ukhuwah al-islamiyah tetap terjaga dan terpelihara dengan baik adalah as-safah wal afu yaitu memiliki jiwa yang besar untuk mau memaafkan memiliki dada yang lapang untuk memaafkan saudaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim wal ya'fu wal yasfahu dan hendaknya mereka memaafkan dan melupakan kesalahan saudaranya ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum tidakkah engkau ingin jika Allah mengampuni dosa-dosa kalian karena sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin dan bersegeralah kalian untuk menuju ampunan Allah dan menuju jannahnya yang luasnya seluas langit dan bumi u'iddat lil muttaqin yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Kemudian Allah sebutkan dalam kelanjutan ayat ini sifat-sifat orang yang bertakwa, yaitu alladzina yunfiquna fis sarra wad darra wal kadhimin al ghaib, yaitu orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka dalam keadaan susah dan senang. Wal kadhimin al ghaib dan mereka bisa menahan kemarahan yang mereka rasakan wal afina 'anil nas dan mereka suka memaafkan manusia wallahu yuhibbul muhsinin dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan maka di dalam ayat ini akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah Allah memerintahkan kepada kita kaum mukminin untuk saling memaafkan satu dengan yang lain. Karena sesungguhnya kullu bani Adam khata. Seluruh anak Adam itu pasti berbuat salah. Baik salah dalam lisannya, ucapannya, tutur katanya, maupun salah dalam tindak tanduknya, tingkah lakunya, perbuatannya, wa khairul khatta'in at-tawwabun dan orang-orang orang-orang yang bersalah sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang selalu berusaha untuk bertaubat. Maka jika kita menjumpai dari saudara kita ketergelinciran, kesalahan, baik dari lisannya, ucapannya maupun perbuatannya, kita maafkan. Hendaknya kita berlapang dada untuk memaafkannya. Ya dengan inilah ukhuwah al-islamiyah tetap terjaga. Namun sekali lagi hal ini tidaklah sama sekali bertentangan dengan prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Sama sekali tidak bertentangan. Kita memaafkan saudara kita atas kesalahan-kesalahan yang terjadi namun tetap tidak menafikan prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar memerintahkan kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran dengan cara yang bijak. Akhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian di antara sebab yang dengannya al-ukhuwah al-islamiyah biidnillahi ta'ala akan selalu terjaga dan terpelihara dengan baik adalah membuang membuang jauh suudzon prasangka yang buruk karena sungguhnya sebagaimana yang disebutkan oleh Ar-Rasul alaih salatu wassalam dalam sebuah hadis Iyakum wadhan hati-hatilah kalian jauhilah kalian dari suudzon prasangka yang buruk fa innadzon akzabul hadis karena sesungguhnya prasangka yang buruk adalah perkataan yang paling dusta wala tajassasu wala tahassasu wala tanafasu wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana dan janganlah kalian saling memata-matai tajassus mencari-cari aib atau kekurangan orang lain mencari-cari kesalahan orang lain janganlah demikian yang mana at-tajassus ini awalnya adalah karena adanya suudzon di dalam kolbu ketika seorang menyimpan di dalamnya ada prasangka yang buruk maka dia akan luapkan prasangka buruk tersebut berupa at-tajassus mencari-cari kesalahan dan aib saudaranya. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam sebuah ayat, "Ya ayyuhalladzina amanu jadanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka. Karena sungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, yaitu su'udzan prasangka yang buruk. Akhwati fillah azani Allahu wa iyyakum masih banyak asbab sebab-sebab yang bisa ditempuh oleh seorang muslim dan muslimah untuk bisa menjaga al-ukhuwah al-islamiyah yang dengannya ukhuwah al-islamiyah bisa terpelihara dengan baik. Namun insya Allah akan eh, kita cukupkan dengan apa yang kita sebutkan tadi dan insya Allah pada pertemuan berikutnya dan mungkin tersisa dua pertemuan lagi insya Allah kita akan bahas kita angkat tema yang terkait dengan sifatul mar'ah as-salihah. Pada pertemuan berikutnya kita akan kaji dan kita akan bahas insyaallah tema sifat-sifat dan ciri-ciri serta karakter para wanita yang salihah insyaallah taala wallahu taala a'lam bisawab subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.